Bapak Kalapas Lamongan bersama staf dan rombongan yang saya hormati khusus pengasuh pondok pesantren At-Taubah Al-Mukarram di Haji Kusnan bersama seluruh pengurus pesantrennya yang saya hormati ibu-ibu dharma wanita para santri menudah purane santri <laughs> santri ya rupane burek-burek Saman kula lapo iso manggon nang kene. Aku nyawang raimu asli kudu tunggu ya. Para wajah-wajah rungokno ta? Eh, wajah-wajah kriminal yang mudah-mudahan hatinya tak seburuk wajahnya. Oh, berarti kisah sama nyeru mongso nek orang bejaji rupamu. Saudara-saudaraku seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 B Gresik yang saya cintai yang saya hormati rahimakumullah karena siapapun itu kepingin dihormati dan siapapun kepingin jadi orang yang terhormat betul sebejat-bejatnya orang itu kalau nggak dihormati pasti marah sak betik-betike wong itu nek gak dihormati mesti mewangkel senakal-nakalnya orang itu sebenarnya butuh kehormatan makanya kalau ada acara-acara itu perhatikan itu pelajaran buat kita yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Ustadz, yang saya hormati para sesepuh, semua pasti yang saya hormati. Para pejabat yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, jamaah sekalian yang saya hormati. Itu pelajaran betapa setiap orang itu kepingin terhormat, kepingin dihormati. Kalau nggak dihormati, oh pasti marah. Saya pun ketika ngaji di lembaga pemasyarakatan kayak gini, padahal yang saya hadapi kan ini ini ini gitu. Tapi saya ngomongnya tetap yang saya hormati. Coba andaikan saya jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat. Nah, aku iso iso diantemi sandal sampai coro-coro Tetap yang saya hormati karena saya yakin betapapun ini dapurane tetap kepingin terhormat. Saking aneh kan jalan musik keliru ngono Makanya aku yakin sampean nggak kepingin ada keluarga sampean yang menghuni rutan, betul. Siapa yang bercita-cita anaknya menghuni rutan pengen roh aku? Masa ono, sing ngomongin nang anake, "Nak, bapak ngutir mau ning Gresik gue kelas 2B. Kon menikuti kudu iso manggon di Nusa Kambangan ngono ah." Iku lek gawang tua koplak gak kira ono, iku. Aku ngomong ini sing tak adepi ya, anjene wong kocelok kucluk kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kepingin terhormat, terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi. Kok guyu? Iya biyen sobomu kono biyen. Saya itu dibina dok ini aku ya kudu waras. Saya tetap harus menghormati mereka Betapapun yang saya hadapi Mohon maaf wanita-wanita yang katanya nakal. Saya ketika ngaji kasih pembinaan ya eh, ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati tetap. Coba saya ngomong apa adanya. Eh, ibu-ibu, mbak-mbak, uh, para londe-londe sekalian. yang suka menghancurkan rumah tangganya orang juga para begenggek-begenggek yang gemar menghabiskan duitnya suami orang iya dicamah aku tak bisa saya diumpah-umpah dimaki-maki gak ketepan iso ditawani aku wong mohon maaf banget yuk saya jadi teringat waktu habis kasih pembinaan di salah satu lokalisasi itu kan disuguhi ya kayak gini lah tepak istirahat itu yang nyuguhi ya ketepaan kok ya ayu tepak ngaji ku ya cobil bapan kabeh rukut ngono tepak sing nyuguhi tepak ayu akhirnya tak panggil mbak sebentar saya mau nanya ya nggak apa-apa pak ustadz ngono ku hatiku ya sempat ser-ser ngono ya Lo Ustadz juga manusia. Akhirnya tak tanya, Mbak, apa sampean ma maaf Mbak ya, saya mau nanya, jangan tersinggung. Enggak Pak Ustadz, saya enggak tersinggungan kok. Ada apa sih Pak Ustadz? Akhirnya saya tanya, apa mbak nggak kepingin insaf nggak kepingin tobat ya Allah pak Ustadz siapa sih yang kepingin kerja kayak gini ini karena juga saya udah darurat udah nggak ada jalan lain kebutuhan banyak cari kerjaan susah kalau semuanya udah cukup saya juga mau tobat Pak Ustadz ya Allah ngono saya terusane lu sing gak enak barangkali Pak Ustadz mau yang ada diskon 50% Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa ternyata sebejat-bejatnya orang itu pada dasarnya dia baik guyumu kok gak mari-mari mohon maaf halo akhirnya rungokno ta ngene ku gandung jopo gandung kene padha ndableke ngene ku <clears throat> no ta ternyata yo ya sejahat-jahatnya orang, bejat bejatnya orang. Pada dasarnya dia itu kepengen baik karena pada dasarnya dia itu baik. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyelehkan menyelehkan ya. Mendekek ya. Apa? Ayo kayak lambemu yuk. Ya. Manusia diciptakan di dunia ini kan dalam keadaan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah itu dalam keadaan baik. Maka hidup ini dapat tugas untuk melakukan amal-amal yang baik, hal-hal yang baik, dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang baik ketika menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik pada dasarnya itu Nah, wes wes. Cek gak kakean ngomong ya. Dalam bahasa agama baik itu disebut dengan istilah solih. Solih ritual, solih sosial. Ngerti tak tidak ngomong model ini? Ayo ngomongi uang sing iq ini rendah ya kudu menyesuaikan Mbah, mbah. Ngene tak baleni. Lah aku ngomong model ngene iki sampean paham tak gak? <coughs> ya wis. Solih ritual sekaligus solih sosial. Ini harus dua-duanya. Harus komplit. Tidak boleh timpang. Gak oleh pincang. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Solih ritual saja, tanpa didukung dengan solih sosial yang baik, tidak cukup. Belum dikatakan solih, belum bisa jadi manusia baik. Atau sebaliknya, <clears throat> solih sosial tanpa ditunjang dengan solih ritual yang baik, tidak cukup. Solih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahdoh Ya kayak sholat, kayak puasa, baca Al-Quran, kayak gini mau, sholawatan, ngaji, bareng ini ki, dalam rangka untuk meraih solih ritual. Nah, solih sosial itu tersalur melalui interaksi. lah gak ngerti, kurung umum mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial Niki sing elekmu iki ndek kene iki. Lah ngaku wae ta lah gak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lho, cek cepet urusane, wis enak jujur nae. Ya mungkin ada sebagian yang salah tangkep. Sing endi ya? Sing salah tangkep. Oh gak ono, gak ono iki. Niki ancane bajingan kabeh kok. Lah ya sing gak trimo maju mrene ya. Aku ijen musung sakmene kae mesti kalah aku. Ngene. Lagi nek kepala rutan rangi rawani model ngomong kaya aku ngene iki. Pengen dikeruyuk sak pirang-pirang. Lah nek aku sing ngomong, gak kira wani oh, masih ngene iki saya tetep dikualat sik Ang. Karena saya yakin di batukmu itu ada kebaikan. Nah, ini sing arep tak jukuk. Makanya sering-sering ngundang aku, Pak. Wonge lek sering ngundang aku model ngene-ngene iki waras kabeh. Syaratnya situ sumbut. Pokok sumbut yo berangkat. Loh. Sumbut itu artinya apa? Pikirmu lah duit ngono to. Artinya sesuai sing sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya. Itu namanya sumbut pikiranmu duit itu makanya bajingan nih pikirannya harus ngono ae. Saman jangan negatif thinking. Ojo suudzon. Dipikir kiai ustadz itu materialis gitu. gua anggap kiai itu lek karo duit terus mohon, ngono Yo arep kok. Lah ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah itu ibadah ritual, hablum minan nas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia dimuliakan Allah itu pasti solihnya komplit ya solih ritual ya solih sosial contoh Panglima Besar Jenderal Sudirman pahlawan nasional pejuang kemerdekaan beliau luar biasa hebat Jenderal Sudirman itu top selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Sudirman itu tidak pernah ketangkep sama penjajah. nggak pernah ditangkep Belanda, nggak pernah ketangkep Jepang, nggak pernah ketangkep sekutu, nggak pernah dibuang, nggak pernah diasingkan, nggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah. Hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep lolos. Iki rata dudono nih, soalnya mesti nggak mau tiru potonganmu. bahaya lek potonganmu duwe ilmu ngene iki jelas bahaya lha sampean ora patek sakti yo nyolong pitik kecekel maling ketengan kone oleh gurung pinter rojok dadi maling dhisik maling mesisan oleh 10 triliun maling ini wis duwe seragam sing lengkap pangkate bukur, dadi maling nyolong terima nyolong pitik penggawe kamu lah nyolong ayam ngono iku to halo ya ana sing judi ketangkep barang ngono ya ana sing gara-gara sabu eh, eh, eh, ngene barang Mau sampai saiki durung waras telere raimu itu. Halo. Halo. Mohon maaf bakal apa hajur ya wis wong-wong iki. Mesih santak gembukane ndok kene. Ngene. Wis ta? Jenderal Sudirman itu sakti. iya. Mulia, iya. Terhormat, iya. Luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Tutuake, Bro. Ake jarene. Ngene. Lha iku mesti ana sing ngrasani. Iku ini yang gawe apik iku Iki duduk jimat. Satu, saya itu memang suka keindahan. Jadi mulai dulu kalau tahu Kaset-kaset ceramah saya mulai tahun 2007, 2008. Iku aku yang gak akeh, wancen aku seneng akeh ke Yang kedua, sunnah Rasul. kan si Nabi Rasulullah itu juga pakai cincin. Cuma yo drijilimo yo siji ae aja tinggone kabeh. Ada sing tak gawe api api, Bakal yo pekmu. Koral dilus. Ono jenggarai ta? Lah wes ini Allahumma salli ala Muhammad enak bagus Kusnan bina kroco-kroco ini model kayak ini ki enak masih ditautui gak kira gak kira mangkel gak kira mangkel angel golek ustad model ini ki angel Mangkanya yang larang Loh, orang-orang yang model kayak gini langsung didoi Al-Quran surat kesekian ayat kesekian mendal iso-iso ustadznya dilokno ustad gendeng ini ngono barang tapi lah maca pada gendengnya ini kan dia merasa bahwa saya juga bagian dari mereka ngono loh cara ini, membaur ngene iki Allahumma sholli ala Muhammad. Jimate Jenderal Sudirman itu tiga. Yang pertama, beliau itu daimul wudhu mengabadikan wudhu bahasa Jawanya ngelanggeng no wudhu tidak pernah batal Oke setiap batal langsung wudhu habis kencing yuk langsung wudhu tut wudu, tit wudu, tet wudu, pret wudu, bro, wudu. Lo kan yo beda-beda suaranya. Tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, ya semakin gede volume entut. Yo ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo cilik. Ngono tapi kau kau putih kantil ya. Beda. Wes. Wes tak mana Beliau Jenderal Sudirman itu tidak pernah batal wudhunya. Setiap bablal langsung wudhu. Pokoknya angger batal langsung wudhu. Mau tidur wudhu beliau. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Begitu bangun wudhu. Subhanallah, emang wudhu itu rahmatnya Allah. Orang yang punya wudhu ditemani malaikat. Tapi kalau nggak punya wudhu, apalagi nggak pernah wudhu, ditemani setan kayak rupamu itu. Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudhu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba. Kate nyolong wudhu dhisik engko lak gak sida. Sampean nani nyolong engko tepak gak duwe wudhu kok. Lho kok masak dikandani? Itu loh. Wes wes. Wajah kalau kesiram air wudhu itu dibarengi rahmatnya Allah air wudhu itu dijadikan malaikat sama Allah maka sunnahnya habis wudhu kan nggak boleh jangan dielapi jarkan saja Bicara lo melu-melu ayo oh, malaikat kok diusap-usap begitu loh biarkan saja itu air wudhu itu malaikat dan air wudhu itu menjadikan hurun muhajjalin bukan hanya besok di akhirat cerah cemerlangnya di dunia juga. Wajah yang sering dibasuh air wudhu jelas beda dengan wajah yang nggak pernah terbasuh air wudhu. Kalau nggak pernah terbasuh air wudhu itu meskipun ganteng cantik itu modele ya apa ya? Nah, betul. Betul. Modele ngono. Nggak ada cahayanya, nggak ada nurnya. Modele ku blenek ngono nyawang. Tapi kalau sering terbasuh air wudhu itu mengandung aura. Meskipun hitam. Ya contohnya saya. Ndak, ndak, ndak, subhanallah. Ini, wes. Perempuan itu juga gitu. Kalau kepengen cantik sebenarnya nggak perlu macam-macam make up. Karena kecantikan itu sumbernya dari dalam, inner beauty. Oh, bajingan ini lo ngomong betul. bukan outer beauty. Lah kadang-kadang mohon maaf, banyak perempuan yang salah. Kepengin cantik itu raine didempul. Alisnya dikerek. Resi bersih diganti buntutnya kalau jengking. Tidak tahu apa. Teknologi kecantikan ini sekarang kan macam-macam. Ada yang pasang wis mbuh apa jenenge ngono iku. Ada lagi nyambung rambut Bahasa Inggrisnya higher extension gitu. kok gak kira iso ngomong ngono Ada lagi menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya e item Iki dibikin jentit gitu kayak kayak kepiting kadang nggak mau kalah sambung sampai 3 meter Enggak. Wudu, biasakan wudu, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak baca sholawat Ini akan mempercantik zahir batin. Uh, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudu, enggak pernah batal wudu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu ini bukti ya. Bukti kalau beliau daimul wudu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudhu wadah air untuk wudhu yang terbuat dari tanah itu bahasa Indonesia-nya saya nggak tahu jujur tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu namanya the padasan itu mohon maaf Pak Nadi mohon maaf ngadepi ngene-ngene nggo bahasa teman-teman yo ono gaene kok wis ngajine model ngene iki ae sing penting kan mereka paham nah wis ada itu sampai sekarang setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau memang beliau seperti itu terus yang kedua jimatnya apa Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu ini yang sulit ditiru. Saya ngomong diwil gurung karwan iso niru. Lo bener. Begitu masuk waktu sholat segera laksanakan itu sholat sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk. Beliau betul-betul menjaga sholatnya dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. <laughs> Orang kurung adhan itu murang-muring barang. Meso ya kadang-kadang kurung adhan ya gak usah tak tirono musuh aku kokon meso. katanya maling kurung adhan <laughs> Nah, sama juga gak peduli kok. Ini kadang-kadang udah nggak mau ngejawab azan, terus nggak sholat sholat. Sholatnya aku modelnya di tunda-tunda. Udah nanti aja sholatnya waktunya masih panjang. Engkau aing sholat, engkau aing, engkau aing, engkau aing terus. Akhirnya nggak sholat. Sekali sholat digabung lebih siji. Soli the duhri wal asri wal maghrib. <laughs> Oplosan lillahi ta'ala sholat barang dioplos. Yang ketiga, yang ketiga, Jenderal Sudirman itu sosialnya juga tinggi. Yang dua tadi kan hablum minallah. Ngelanggeng wudhu, sholat di awal waktu. Itu kan hablum minallah, betul? Betul Saman, gak ngerti ya wis ngomong oi. Betul ngono lho. Urusane cek cepet tak baleni. Betul? Nah, cek kita goblokmu. Jadi <coughs> Yang ketiga ini hablum minan nas, luar biasa. Beliau sosialnya tinggi. Setiap singgah untuk beristirahat di satu kampung atau desa, eh masih ada sisa perbekalan, sisa bahan makanan. Padahal ini bekal untuk perang loh ini. Jenderal Sudirman selalu kasih instruksi ke anak buahnya. Ini sisa-sisa bahan makanan bagikan ke warga sekitar sini yang miskin. Subhanallah. Padahal itu untuk bekal perang. Disuruh bagi ke warga desa yang miskin. Luar biasa. Pantas kalau beliau dihormati, dihargai, dikenang, diteruskan perjuangannya. Nama beliau abadi dijadikan monumen, Bahkan dijadikan nama-nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan protokol, jalan utama yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu digawe jenenge got kok gak payu. Saya lumayan jenengku ditulis do kene payu. Subhanallah. Lagi tak kasih contoh. Yo biar dicontoh gitu loh, biar saman tiru. sama lah kepengen tobat ah. Oh, gue bawan teri temenan tak gak. ini Allahu yarham Gustur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke Sama ini orang Indonesia atau orang Afrika? Gus Dur itu presiden RI yang ke keempat. Beliau luar biasa hebat, lepas dari secara fisik ada keterbatasan. Beliau, mohon maaf, secara fisik matanya, mata gohirnya nggak bisa melihat, tapi mata hati dan mata batinnya tajam. Enang, emang nggak bisa melihat beliau. Makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo, ngawur, aku murang-muring agung-rungu. Kowe mung ngawur, kustur mundur, kustur mundur, rasane ati bathukmu atos. Jangankan mundur, wong maju nuntun kok dikokon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku luwara Sakit aku. Demo ngawur ngomongnya. Beliau luar biasa. Beliau Gus Dur sudah wafat. Allah masya Allah Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua tak kasih tahu. Yang ziarah ke pesariannya Gus Dur, yang ziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari tidak pernah kurang dari 3000 jamaah. Bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari nggak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus. Bendino. Lah sampean sampean ki solek wis mati, kira-kira sing ziarah ana kuburanmu ana pirang geledekan. Hah? satu tosa ae gak Anakmu gorong karuan gelem ora kuburanmu. Ngapa nah, nang kuburane bapak, bapak bajingan mau. Ampun yo ben. muga ampun temen ngono. Makanya pantas setiap tahun di hauli. Haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai sapa, haul Kiai sapa. <laughs> Ana hole maling. Aku ceramah yang mono ini Gurung tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. <laughs> Ajur yo benok. Ini pada saya maling cili-cili. Dorong ya maling gede-gede yo. kapan eh, kapan-kapan ya tak garap sisan maling gede-gede. Anjir nah, anjen penggaweanku ngene iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek ngaji ku yo ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang nendok kene, golek kon liyane. Apa bingung? Tapi ya rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Eh, maling ini ketagihan ngurungkan omonganku. Aku dhewe heran kadang-kadang. Allah sholli Allah Muhammad. Gus kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat. Hebat. Zaman tak kandani. Gus itu ibadahnya ke Allah biasa. Biasa. Saya tahu sendiri. Gus kalau ibadah ke Allah biasa. Gus itu kalau sholat subuh cuma dua rakaat. Kok diguyu tuh? Ada yang salah dengan kata-kata saya? Nah iya. Gus Dur itu kalau sholat maghrib itu ya cuma tiga rokat. Podo karo sampean. Nggih. Gak sholat bareng nyaut nggih ngene. Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau. Apa? Di antara faktor penyebabnya hidupnya digunakan untuk khidmah melayani umat, melayani masyarakat, sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat. Sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepingin dicintai rakyat, rumusnya sederhana. Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya. Muga-muga Pak Kusnan ngrungokno iki. Gampang, kata orang Jawa gini, pokok isok dadi gula mesti dirubung semut. Mana dadi tembelek ya dirubung laler. Makanya saya kalau ngaji ning jopo ya. Tepaono ya calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon gubernur. Sebenarnya mudah untuk menarik simpati masyarakat itu mudah. Apa yang keluar dari hati pasti akan masuk dan diterima hati. Ngono. Artinya apa? Bersihkan hatinya, luruskan niatnya. Kalau memang benar-benar niatnya baik, pasti otomatis rakyat akan senang. Nggak usah pakai keluar-keluar saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya berjanji kalau sampai menang dan terpilih akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. saya gila, lho diomongi ngono pret Malah kadang ngono Gede-gedenan masang gambar baliho di pinggir-pinggir rembong. Manuk gak uman dalan Setiap kate mabur nobro gambare calon-calon ngono Ono calon wedok masang foto gak iso gawe kata-kata. Posone dipatang pasang ambek mengengeh. Nah, tulisannya keliru. Coblos saya sudah terbukti rasanya. <laughs> Sungguh, Wes. Nah, nah. lepas dari eh, Ya terus ya terus, tapi tolong sing rumoso gak melu nyangoni gak cerewet. Karing rungokno rewel. ini. beliau wali atau bukan ya wallahu a'lam. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu hakikatnya wali kecuali sesama walinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang datang di hadapan saya ini juga wali tapi wali murid. Ya, munggah titik ya wali nikah. Nanti nyalon wali kota potong amur akhirnya habis banget. Enggak Tapi setidaknya ya punya karakternya wali lah. Nah, gampang-gampang ukuran kewalian itu diantaranya dilihat dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Jadi gak gampang-gampang. Saya jadi ingat, tahu ono ngomong doa aku ini, Ten mriku niku wonten wali. Aku penasaran, akhirnya tak nih. Lah sampean kok weruh lek iku wali? Nggih. Kabare ngono. Dekne iku iso salat ndek dukure godhong gedang. Langsung tak jawab, Yo iya iku wali codot iku aku. nek iso salat dicukure godong gedang terus wali ngono ta. Cek gampang ya lek pemain sirkus. Ya lek pesulap. Memang wali itu punya karoma, punya keistimewaan. Tapi nek urusan ibadah tetap prosedure podo karo Kanjeng Nabi, nggak menyimpang dari apa yang telah digariskan Rasulullah. Qul in kuntum Allah fattabi'uni. Tetap nurut Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau sholat yang tidak aneh-aneh, Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid, di musola, di rumah. Saya itu belum pernah kok baca hadis yang bunyinya ketika Rasulullah sholat di atas godong gedang. <laughs> Ya sholatnya ya seperti yang dituntunkan kepada kita. Nggak harus aneh-aneh. Wanggitmu wali terus aneh-aneh. Pengen jadi wali terus jenggotnya diingut. bawa kayak Halo. Ini rumah makan. Eh, wali murid halo aman rumah nota Rasulullah itu hidupnya juga proporsional ideal ini untuk kita contoh memang Rasulullah itu kan teladan beliau memberikan keteladanan yang super keteladanan yang prima dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah hidupnya proporsional, ideal. wayai ya ibadah yo ibadah. Waya sembayang yo sembayang. Ayo jawaban ya. Waya sholat yo. Waya ngaji yo. Waya wiridan yo. Waya nyambut gawe yo. Waya mangan yo. Waya turu yo. Ngono. Demikian pula ketika malam hari Rasulullah membagi waktu hidupnya itu jadi tiga. Ndak kok terus nagusi Allah tok ndak. Sulusun li ahli yang sepertiga malam awal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, bercengkrama dengan keluarga. Karena keluarga juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Wasulutun li nafsi yang sepertiga malam berikutnya untuk pribadinya, untuk istirahat, untuk tidur. Wasulutun li rabbi yang sepertiga malam akhir untuk Tuhannya, untuk bercinta, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Jadi orang yang bener itu gak kok terus wis Gusti Allah tok tok tok tok sing dipikir. Terus gak ngurus donya, gak ngurus keluarga. Ndak seperti itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Wah gitu muter tasbih. Ayo. Ber ber ber ber. dan tasbih diputer ber ber ambek wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer wer Sulastri Sulastri Sulastri Terus ndak gelem kerja, ndak gelem nyambut gawe. Ndak, kalau makam kita ndak boleh seperti itu. Ono wong ndak modele ngono. Insya Allah ya kaliren. Halo. Halo. Halo. Sama rungok ta? Memang prioritas ibadah itu sesuai profesi. Yang prioritas. cuman ngerti dah prioritas ini? Ngkrungumu yo ya potas amun. Sembong, mbuh ngomongi wong ini iki angel di penting noy lo, ibadah sing fokus eh iya ya ngomong iki. Sing dipenno sing di inti ibadahnya sampan ku dek, kono nol maksudnya, Itu sesuai makam, sesuai bidang, sesuai profesi. Gampangane sesuai profesi. Pakai contoh, lek pedagang prioritas ibadahnya itu dodolan, jualan yang jujur. Itu yang menghasilkan pahala besar, menghasilkan keuntungan besar. Dunia akhiratnya dapat. Ini yang prioritas di samping ibadah-ibadah yang lain, tapi tetap ada prioritas. Kalau guru prioritas ibadahnya apa? Yang ngajar murid-muridnya, ngekei ilmu untuk murid-muridnya. Murid prioritas ibadahnya apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Tukang syuting. Iko barang. Prioritas ibadahnya apa? Ngintip. Nginceng lo nginceng. Ya cuma lek ngintip ya sing roto, Bro. Kadang ana tukang syuting gak tepak yo. Nyuting tepak wong ayu di disuwik-suwikno. sing disuting ayu gawede no andeng-andenge lo ketok tak pola-pola lambe ketok kabeh tapi lek sing disuting wong tua dilewati sret <laughs> Pokoknya le tukang syuting modele ngono tak dongakno mripate timbilin kiwa tengen ngisor ndukur Mangane sing rata aja aku tok ae sing disuting Ada, prioritas itu ada. Petani yo nggarap sama iku. Wong tua prioritas ibadah didik anak. Kalau ustad, ustad tukang ya prioritas ibadah yang mulang ngaji. Mulang ngaji murid-muridnya mulai mengenalkan baca tulis huruf-huruf Al-Qur'an itu. Alif fathah, alif wasroi, alif doma, u. Lah sing banter. bafat kaba ba robi ba doma, bu. Ngantri ya. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya doma yu. I love you. Ustaz kok Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasrah mis ya doma yu. Ya ngono Ini prioritas ibadah. Nah, sipir-sipir iki prioritas ibadah yang jaga ngamu ngene iki. Aja sampe ucul. Iku ganjarane gede, Bro. Aja sampe ucul. Ingon-ingon model ngene iki. Mohon maaf. Halo. Lah kalau kiai ya, ya prioritas yang wiridan. Loh iya dong, kiai kok. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Koramil ramil gak ate, langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Langsung Qadim kok. Lapo kok barang. Pas Koramil iri, aku gak ate disebut. Ya. Iku eh, gak masuk Asmaul Husna. Langsung kodim gue. Ya Allah ya kodim, ya Allah ya kodim, ya Allah ya kodim. Prioritas ibadah kiai wiridan. Iya. Ngerti? Ya Allah ya Rahim. Ya sama ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir ngono. Ah suwe-suwe engko ya ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Ya apa bangun masjid kentaan semen. Ya? ayo ya butuh dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Es, rungokno. Oh. Tentara, prioritas ibadah menjaga kedaulatan negeri, menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan dan serangan musuh yang akan menghancurkan negeri. Polisi, nah, prioritas ibadah yo, kamtip mas, karunya keli potong amun yo. Enggak usah guyu wong ngono temen kok. Makane aku pesen kon mene lek wis metu dolen nang omahku ya. Tak gecek ndak semua. ya maksudnya tak kobloke. Cek dadi waras temenan ngono lho. Ajak zikir, dikasih solusi, dikasih motivasi, dikasih ngono. Gratis-gratis gak bayar. Nanti mau nuturi dapuramu ngono iku. Endi omahe jare? Kau niku gak tau ngrungokno pengajian. Mangkane mlebu ndok kene. Wes. Wis takon, endi omahe iki? Aja sudono kok dirampok ngono karo dene. Mangkane gak disudono. Eh, sedengono, Wes wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Yo. Meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Meniku. Nah, pejabat prioritas ibadah yo. Yo tanda tangan karo setempel itu. Pengajuan remisi. yo betul betul kamu Mlebu sik saya wulan jalur remisi. yo berkelakuan baik iku sing gak ana cepet oleh ring isi ku yo kelakuanmu ku sing apik lah aku janji lek wis metu aja kumat maneh awas kon wonangan aku kumat maneh tak gasak kon temen tak wis temen tak titen makane tak pentelengi situ-situ raine aku cek weruh kapan-kapan aku lek wis Sampean metu mah, kemau tarik ketemu deh nih tahanan tuh. Siapa ngerti mana dari kiai diam Ini diamini malaikat. Aku sering ngomong loh. Jadi belum tentu orang-orang yang berpenampilan seperti ini dalam pandangan Allah lebih jelek daripada orang-orang yang berpenampilan seperti ini. Bener. Bahkan dalam bahasa simpel saya sering saya istilahkan mantan bajingan itu jauh lebih baik daripada mantan kiai. Oh no. Kenapa? Mantan kiai ada harap, mantan bajingan tuh ada harapan jadi kiai. Tapi lek mantan kiai gak ketepan jadi cangkemu ya sing ngomong ya. Aku gak melu-melu. Jadi kalau pejabat ya prioritas ibadah ya tanda tangan ambil setempel itu. Tanda tangan neret-neret setempel cetok. Itu prioritas ibadahnya. Misal, ya misal kok ada proposal pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Ya udah usah banyak pertimbangan lah. Apa ini? Proposal Bapak. Apa? Pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Pulpen, heret-heret cetok, stempel, cetok. Wes, ini insyaallah jabatannya barokah. Ojo kok dadi pejabat dikai proposal. bangunan pesantren. Iya, tak tanda tangan nih tapi golek cair aku ya kurang puluh persen ini pejabat yang lebih bajingan daripada bajingan oh no menengah pak tenang aja lu ngene ngene lo kapan senenge ini gak wayang ngene iki dia itu senenge ya, nek tepak ngene gitu syukur-syukur ya kaya kepala rutan Pak Kusnan anu pengajuan proposal. Apa iki? Ya, alhamdulillah Pak saya sudah bebas. Terus ini saya alhamdulillah dari pembinaan selama di rutan ini saya alhamdulillah Pak. Sekarang saya diserai musola. Ngono misalnya ngajukan proposal dilihat Pak Kusnan. Ya umum cepet tanda tangani eret eret eret eret delok. Berapa ini? Dananya yang diajukan. Ya 50 juta. Cukup tak musola 50 juta. Ya weh, gak cukup, aku tak tambahi satu juta. Lah no. lo lek Pak Kusnan gelem ngono, allah bangkrut. <laughs> Jadi <laughs> Loh, itu yang prioritas. Ini loh, sama sekalian, iya. dulur-dulurku. Iya. Iya. Ngene. Waduh panas. Ngene, sing iso ndadekno wong bener. Soleh itu modalnya bener. kok, dadi wong sing mulia. Nah orang yang paling mulia itu yang gimana? Takwa. Takwa ini yang menjadikan orang bener. Saya ulang. Yang bikin orang jadi bener itu takwa. Kalau ilmu cuma bisa menjadikan orang itu pin pin pinter. Dengono. Hui. Awas tak catet gak oleh remisi kon. Apa rame ayo. Pengajuan remisi ditolak. Lah, kon nek wis mlebu ndok kene iki lho sing mbok arep-arep lak remisi ku tok to. Oh, wis potong ngamun. Wis ngene. Muga-muga aku gak katut gendeng muga-muga. Sama sekalian, dulur-dulurku, gini ya. Lek iso, dadi wong urip iku ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Tapi untuk bisa mencapai bener dan pinter, pinter dan bener, sulit. Nah, ini ada dalil hubungan antara pinter dengan bener. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan dalil yang saya baca ini saya doakan mudah-mudahan cepat dapat permisi dan cepat dapat hidayah. Rungono. Saya doakan yang mau menirukan dalil yang saya baca ini mudah-mudahan rezekinya lancar. ya, minimal gampang gelek utangan. Lha paling penting kanggo sampean. Sampeyan metu teko kene golek utangan repot yo bingung sampean. Mesale sampean iki saiki di masyarakat gak pati dipercaya wisan. Lah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat niku yo angel. Nggih napa mboten? Oh, alhamdulillah jujur. Makanya tak dongakno, gampang urusane karo masyarakat. Masuk gawe stempel, wah aku tau dikai ngaji karo Anwar Zahid. Nah, ngono tobat temenanan aku iki, telok. Bathukku wis ana stempele. Tobat. Yo, bathuke cek ketok ireng ngono cek pantes. Mene sak goreng metu tatap-tatapno cagak dhisik. E. Halo. Aman rungono. Iki sampean cek ngerti hubungannya antara pinter dengan bener. Ditirukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran walaisa kullu benerin pinteran gak kabeh wong pinter iku bener lan gak kabeh wong bener iku pinter akeh wong pinter sing gak bener lan akeh wong bener sing gak pinter tapi timbang dadi wong pinter sing gak bener luwe becik dadi wong bener masih yo gak pinter soale minterno wong bener iku luwe gampang tinimbang benerno wong pinter bingung ya wis Wah, aku wae bingung kok. Apa mana sampean? Loh, tapi saya bertanggung jawab dengan teman saya ini. Lek ana sing kate bantah, aku siap kok dijak argumentasi. Masih yo batuk ireng gak kira kalah aku. Ayo, aku mau lah ngomong ini sih laisa kullu pinterin beneran ya sorry aku pakai dalil kayak gini soalnya tak tuh ono dalil ayat Quran potong kamu gak kira paham gak ono kaini ngetuk dalil ngene juga gulis sinedani wisilem ya tambah longa longo ngaji karo ngene-ngene gak perlu kakean dalil gak perlu Tiga i pengertian-pengertian yang mengarahkan pikiran dan hati mereka jadi positif Menuai motivasi yang paling penting ya, lebih-lebih pakai gaya yang model uh, friendly ini. ngene iki ngono carane kewereng mendal kabeh mari dijak ngaji malah meso-meso barang ngono wong potongan ngene-ngene iki nah aku karakter ngene iki lah aku san sarapanku bendino wisan Nanti mau ngadepi potonganmu, ngadepi narapidana nusa kambangan yang penggawean kok. Nanti mau potonganmu, oh, bajingan kelas teri. Mesti <laughs> rungono ta? Ngono gayane gambare tato. Wetenge gambar bom. <laughs> Kelek gambare granat. Anggitmu polisi wedi karo tatomu ngono. Wis gak tau wepak kene. Bato iki gambar pedang bersilangan. Es mbuh mbuh wis. Es. Iki ngene, artine ngene, Bro. Sampeyan rungokno. Lho ngene iki lho, Pak. Gak gelem mari arek-arek dijak ngajin. Soale ngajine enak. Nah, coba dikai ustaz sing serius metenteng. 10 nah, menit wis diobraki ustaz kan. Kowe nang wis nang mule ra ngono. Mau ngadepi ngene-ngene. Tapi yang biar aku gak kira gelem mari are-are ngene. Makanya sering-sering undang saya. <clears throat> Dijamin warga binaan sini akan jadi warga binaan terbaik di seluruh Jawa Timur. Oh no nek warga binaan ini jadi terbaik, lah kepala rutane gak ya munggah pangkate. Tak kira rugi, Bro. Ngene. Yo kepala rutan yo perlu dibina gitu. Lo kadang malah jadi pemasok sabu-sabu. Ya. Eh. -sabu. Kasusnya wis akeh di negeri ini banyak kasus seperti itu. Aku wis nyekel model ngono wis nyekel kabeh aku. Kepala rutan yang do kedonyan kedonyan ini lah ngono. Malah menjembatani peredaran narkotika ning lembaga pemasyarakatan. Ono sing model ngono itu Tapi lagi gak iku. Gak. sing tepuk tangannya tahu oleh sabu-sabu ya? Aku kayak bocoran nih, sopo sing gak mlebu mrene. Karuan nih, tak nih. Es. Laisa kullu pinterin beneran. Tidak semua orang pinter itu bener. Betul nggak, teman saya? Orang pinter yang nggak bener ada apa nggak? Oh, malah banyak Pak Jare Pak. Yang merusak negeri ini orang goblok apa orang pinter? ngono Pak jawabannya arek-arek eh yang menghabiskan duit negara ini orang goblok apa orang pinter ini padahal arek-arek gak tau sekolah loh iso jawab Lo sampai negara perekonomian kolap iso iki. Zaman tak kasih informasi yo, zaman gak tau nonton TV ya. Nonton TV ya kuatir nek beritamu dhewe. perekonomian negeri ini sedang subhanallah nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 14.400 lebih coba kowe kok gobek-gobek ya, apa ndek duwe kowe mikir ngene-ngene barang yo ya ora kira arep tukar dolar nek ngene-ngene barang ndak usah gobek-gobek lah wis cukup batin ngono ae lho apa atik ngene-ngene barang Loh ini kalau sampai dolar tembus di atas 15 ribu, khawatir ada krisis ekonomi lagi loh. Subhanallah. Saya itu kalau lagi ke luar negeri ya. Guyu mau kok gak enak. Gini-gini itu undangan ceramahnya tekan Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Subhanallah. Ya pancene gak tau nyekel HP dadi karo, Pak. karo ya wis karo gak apa-apa lah, karo gak apa-apa jangankan potonganmu ya wah aku dhewe iki lho heran jadi wah aku yang kayak gini kok iso diundang aja ning Korea ning Jepang ning Taiwan ning Hong Kong iki sing ngundangi goblok tapi aku tapi ya balak-balik nyatane Subhanallah dan jamaahnya juga luar biasa. Kayak rata-rata jamaah di sana juga orang kita, TKI, TKW, konco-konco teman-teman yang kerja di sana. Kalau saya lagi ke Mekah ya, tempat umroh, tempat haji itu tukar duit itu malu saya. Engko duit cak gebok oleh telung lembar menurut tok. Oh, wisin. Jadi martabat kita sebagai bangsa Indonesia malu. Nah, awak dhewe engko duit sak gebok lho. Ya. Nggowo diwadahi kresek mene dicolno oleh petang lembar. Ya Allah. Nah, lagi sing ngentekno duit sampai hutang negara itu iku subhanallah. Cuma iki aku ya diomongin koncoku aku Yohan. Ya, nah aku ya gak ero yo. Ya. utangnya persise piro kan gak ero. Aku diomongin koncoku. Utangnya negara Indonesia iki umpama kok dikongkon nyauri rakyate, setiap satu warga penduduk Indonesia itu nanggung hutang 13 juta rupiah. Jadi misalnya ibu-ibu meneh sampean kok nglairno procot ngono. Ya. Nek bathuke anakmu ono tulisane min 13 juta ngono misalnya lho iki yo gara-gara wong goblok apa wong pinter wong pinter sing gak ben sing bener apa maneh kaya sampean wis goblok gak bener bisa acur acur acur yo wis sampeyan nasib wis paling elek nang donya iki sampean wis goblok gak bener pisan mlebu penjara pisan <laughs> lah sing soro maning penjara donya, penjara akhirat. Penjara donya wis kaya ngene lorone. Apa maneh meneh penjara, Nduk? Padahal lara nduk donya ini gak ana apa-apane dibanding lara nduk akhirat. Sama di penjara ndek donya ini luwara ta. Nggih mboten? Ya apa gak iso ketemu bojo, gak iso ketemu anak, Masya Allah. Nemen Iki sing nggih donya koro nggak akhirat. Padha ya. Enak nduk donya, gak apa-apane dibanding enak nduk akhirat. Ora nduk donya gak apa-apane dibanding lara nduk akhirat. Soale donya iki mek gambare akhirat, sama tak kandhani. Donya iki gambare akhirat. Donya iki gambare akhirat iku asline. Gambar karo asline beda ta gak? Ya waduh bedane. Ana gambar sepur karo sepur asli. Oh, rupane yang mirip, bentuknya mirip, modelnya mirip, tapi bobotnya yang seje. Junjungannya yang seje. Antep gambarnya tak antep asline. Hmm, api gambarnya tak api asline. Larang gambarnya tak larang asline. Oh, donya ki mek gambar. Dadi sampean aja kepencut karo gambar sampai lali asline. Gambar pesawat karo pesawat yang asli. Waduh bedane. Yo rupane yang mirip. bentuke yo mirip, modele yo padha, tapi yo bobote yo seje. Nggih. Hoi. Gambare Luna Maya ambek Luna Maya sing asli. Taman cara dikon milih nu milih sing ndi? Ya areke gak gelem karo potonganmu. <laughs> Eh. Dadi hey. Makanya kanjeng Nabi Rasulullah kalau memberikan perbandingan antara dunia dengan akhirat, mad dunia illa karojulin adkhala asma'ahu fil yammi. Nah, gak kira ngerti to. Nah, makanya ya lali lapo ada tak waca barang dalil. Arabe. Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu perbandingannya seperti ada seorang laki-laki yang jarinya dicelupkan ke laut, dirijine di, dicelupno di skoro, mari ngono dibatet. Nah, banding no, akendi banyu sing kari ndok segoro karo banyu sing kantin ndok driji. Akendi. Sak gede gede ne driji, ono driji ne gede ne sak cagak listrik. Cemplung no segoro, celup no segoro terus dibatet. Nah, i, banyu sing kantin ndok driji ikin donyo, sing kari ndok segoro, nah iku akhirat. Yuk kano apa-apa kan dibanding no. Makanya ya, saya ya. enak-enakin dunia, ngerasa enak dunia. iku bujuk. Goroh iku. bujuan Enak sing asli temenan, do akhirat. Saya loro-loroe loro nduk dunia goroh iku. Loro loroh loro sing temen do akhirat. Tak kayak gambaran negatifnya gambaran gak kira paham. <laughs> Soalnya rapati cerdas sampean. Loh iya temen enak dong tujuan. Bukti nih oh, seenak-enak yang ngerasa no enak dong donya, isu iso keturun no sampean. Ayo saman ngerasa no sing paling enak dong donya, lah saya tetep iso turu. Tapi lihat dong gue akhirat meni, saking enak yang saking nikmate sampai gak iso turu. Jadi dong suwargo meni gak ono acara turu ya ono. Gak ono saking enake sampai gak iso turu. Lah, sak loro-loro endung donya, sampean ngrasakno loro sing paling loro digapuki polisi pas kaitan ketangkep iku lho. Sampai kukumu dicabut gawe tang barang kok. Pas digepuki, digepuki wong kampung iku lho. Iku lek loro to. Loro njaba jero, awak loro, rai melu loro, wisin konangan wong. Sorry ya, saya mengingatkan masa lalumu. Meskipun itu sebenarnya sudah kamu kubur dalam-dalam, tapi kan untuk taubat kan harus perlu sekali waktu. Ya Allah, aku lapo biar kok koyo ngono. Ngono lo Ini sak loro-loro yang no loro dek gonin dunyo iku loro bujuan Soalnya saya iso turu kok, saya iso keturun. Tapi nek dek goni akhirat iku loro asli. Saking nek gak iso turu. Jadi dek neraka e gak ana turu. dek swargo ya gak ana turu. Nduk swarga gak ana wong turu saking enake saking senenge. Nduk neraka gak ana wong turu saking susahe saking larane. Nanti gak iso ketemu kanca ngomong lho. Bro, aku ingin ketok sampean digapui malaikat. Nduk gone neraka. Ya apa rasane, Bro? Embo aku keturun. Gak ana ngono iku. Nduk neraka keturun. Dadi sampean gak iso ate ngomong ah mlebu neraka ya wis e. ah, apa-apa kaitane lara suwe-suwe wis adaptasi lah ya biasa. batuk oh, batukmu amuh. Lu neraka adaptasi. Loh. Buktine ngene lho sampean tak kei bukti yo ya. Wong iku saking senenge, saking senenge, saking senenge ilang kok susah. Saking seneng senengi gak iso turu, turu hilang, ngantuk hilang. Aman misale yo, ya? wis kawangen karo bojo sampean. Wis semen nduk kene misale, misale yo. Ya? Lima wulan apa setengah tahun, kau kauwangen gak tau dibesuk. Pol kangene. Pas ngantuk meh nyosop-nyosop. Meh nyosop-nyosop. Saking ngantuke beliung beliung beliung beliur, beliur, beliur. Lah kok mendadak bojo sampean teko, kira-kira saman ngantuk isek tak hilang semangat apa-apa ini semangat bisa tangi kabeh ngono ya Allah dek. kok gak ngomong sih dek, sama nekak kate merene ngono ngomong ya apa sih mas lagi hubungi saman niku ya apa <laughs> yo hilang ngantukmu apa mana bojomu mudah kita wayu ngono ketok tekom besok ya Allah alhamdulillah tiba ibu cucu yo ya sik sayang ambek aku masih aku wis koyo ngene iki lho tibae bojoku ya sik sayang saking senenge sampean ilang ngantuke meneh nduk swarga gak ana wong ngantuk gak ana wong turu nah, tak contoh mana saking lorone saking susah ayu gak iso misalnya misale sampean ngantuk pol ngantuk berat lha omahe sampean kobong kira-kira sampean langsung cerekal tak ayo turu bisik dulu ah Mosok atene genine tutuk kene. Ya gosong sampean. Ya cerekal masih ngantuk kaya apa. Ini kan gambaran to. Lu ngekei gambaran, lu kene ngene ngono-ngono ae ta. Ora usah angel-angel mulangi wong ngene-ngene itu dalil. Tambah ra paham. Kayak contoh sing model ngene iki kok temen nak mikir deh. Ya Allah, dunia mek gambar. Berarti sing tak uber ya mono yamene sampai aku diuber-uber wong kampung. Iku aku menggoda ki gambar. Nah gambar tak belani kerusuk-kerusuk bengi-bengi kaya ngono. Lho iki akal lho, wong kepencet karo donya lali akhirat. Iku jenenge kesengsem karo gambar lali asline. Wah akeh ngono iku ana Joko ya. Sik gorong rabi terus karo pamane di Sudono, gambare arek wedok. Iki lho nak kapan kawinmu? Kak kawin-kawin kanca wis duwe anak kabeh. Iki lho paman duwe calon. arek wayu bareng ditontok wayu gambare. so So, ya Allah man, arek endi iki man? Niki nek arek cerdas sak ngono, arek endi iki man? Omahe endi man? Anake sapa man? Sampeyan wis ketemu arek ta? Nah, kapan aku ditepok ditemokno man? Kapan aku dipethokno arek iki man? Berusaha kepengin entuk asline, berusaha kepengin oleh asline. Lah nek arek gak cerdas, dicudono iku lho talonono arek wedok wayu. Saking senenge nontok gambare iku lho nganti gak mikir asline. Guyang guyu nontok gambare. wis seneng karo gambare tok wis seneng gambare suwek ditangisi iki jenenge wong sing kepencut karo gambar lali asline akeh lho iku wong kejeron jenenge kejeron lek mikir akeh lho kepencut karo donya lali akhirat makanya sampai sholat gak iso khusyuk gara-gara donya kejeron niku Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kafiru hukuman saya petang tahun <laughs> Masyarakat Allahu Akbar padahal <laughs> Eh, kasih tau, kasih tau, gak tak terus no. Terlalu banyak yang tersentuh nanti. Terlalu mancep soalnya terlalu mancep. Uang kejeron. Makanya maksud saya gini, nikmati. Jadikan jadikan lembaga ini bagaikan taman bunga yang indah. Subhanallah, kalau zaman bisa seperti itu, wah ini luar biasa ini perubahan yang didapati luar biasa, signifikan sekali. Kalau Anda bisa menjadikan ini sebagai betul-betul taman bunga yang indah. Jadi zaman wah ketemu karo sipir seweneng, wah alhamdulillah foto artis. Hmm. Eh, kepala rutan kok teko. Wah, lakone teko. Seneng. Selamat pagi, Bapak. Ora kok kepala rutan teko mrenang mrene ae. Ingat saudara-saudaraku sekalian, gak kelemari. Gitu. Gini loh. Pada dasarnya setiap orang itu punya kesalahan, punya kejelekan. Siapa sih yang nggak punya salah? Siapa yang nggak punya dosa? Jangan dikira kalau saya yang kasih nasihat ini lebih baik daripada Anda semua. Belum tentu. Mungkin kalau dalam pandangan manusia, mungkin Anwar Zaid lebih baik daripada Samen. Tapi siapa tahu di sisi Allah sampai yang jauh lebih jelek daripada saya. tambah macet, bisa jadi anda jauh lebih baik ngono oh, mungkin sekarang kan tingkat kemungkaran dan kemaksiatannya kan berkurang kok selama dikurung kan berkurang kate ngelakoni maksiat apa sama ya? arek wedok ya arang-arang kapan weruhmu padha lanange mentolo ah. kemungkarannya jelas jauh berkurang subhanallah halo loh jadi kenapa tingkat apa kesempatan untuk mendapatkan pahala sama di sini itu besar loh Apalagi zaman betul-betul meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, untuk zikir, memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terutama sih, dosanya ngentok-ngentok itu loh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti bangannya zaman misah, misuh, apa dengan misuh itu terus lantas zaman hukumannya diringankan. Tambah iso nemen. Tapi lah zaman gak istighfar, gak mau cokoran, subhanallah. Karena mohon maaf, yang nggak punya dosa itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing gak duwe dosa iku Kanjeng Nabi. Wali aja iso duwe dosa tapi dosa cilik. Begitu sadar langsung tobat, langsung istighfar tanpa ditunda. Kalau kita yang namanya manusia, siapapun itu tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Yo. Ojo cie-cie. Dipikir Ustaz nggak bisa beginian. Tak baleni rumono, Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, dan tiada entut yang tak bahasin. Salah ya teh cie-cie barang. lo kabeh uang yang duwe elek, api-api uang ini mesti ono eleke, betul? Pasti itu. Tidak ada orang yang komplit kebaikannya itu tidak ada. Sempurna kebaikannya tidak ada kecuali Rasulullah. Pasti ada kekurangannya. Mesti. Allah kasih lambang. Di antara bentuk lambang itu ya postur tubuh manusia ini kan simbol betapa manusia ini nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ada plus minusnya itu ada. Di satu sisi baik tapi di sisi yang lain jelek. Pasti itu. Halo. Satu sisi dapat, sisi lain yang lain dia nggak dapat. Iki jenenge menungso yang e ngono. Kata ngono wong lanang itu oleh tapi liane nggak oleh. Rupane nggak panteng, tapi yo nggak tahu gablek duit. Kerja apa e nggak tahu tepat. Dagang yo keliru, e, nyusu, nyusui lo keliru. <laughs> Coba-coba maklarannya kebocok Rupane kan, tapi gak duwe du. Rupane kan, lumayan kena gaya pameran. Kayak sawang-sawangan. Ana wong lanang rupane yo ya tak bejaji. Yo ya, rembes ngono. Jembo uris rada mrongos. Tapi duwite akeh, pinter golek duwe. Duwite akeh, cuma rupane elek. Lumayan kena gaya pesugihan. Yo ya wis ngono iku. Gerak sing komplit iku ndak ana. Kandhane kadang ono wong lanang gede dhukur, gede dhukur tapi gombong. ya oleh ndelondeng itu ayo ndelondeng dawa tapi melur no model Iso gulir gulir jauh-jauh beras telung iso bisa guling melaku kena kipas angin bisa jungkel padahal daukur gede ada orang lain aku cili di kunting metekel tapi kuat cili ya cili kunting tapi kuat lepau winter penean celingkri celingkri celingkri Nek semene gak gelem mudhun kok. Niku nang mudhun, nang Ngono ya saya gandul-gandul. Nyenengno model ya. Maksude meneh yo benano genteng. Benano anten yo Yo antene TV, yo antene dhewe. Dadi padahal wonge cilik. Artinya ndak ada yang komplit sempurna api itu ndak, ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, demikian pula perempuan. Satu sisi dapat tapi sisi yang lain dia nggak dapat. itu sih iku. Cek enak ikut kan ngaji karo rokokan. Yo istirahat sih ta. Engko cawet soalnya awet. Soale kon rokokan arang-arang. saya nukok noy guys iso tuku. Halo. Terus apa enggak? Nah, terus rungokno. Ini bukti bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Wong wedoke kadang ngono, oleh ayune tapi liyane gak oleh. Ono lho. Rupane ayu, cuma cerewete gak betahi. Ngomelan. Ngono iku, ono sing rupane ayu ya gak cerewet. Apa terus? Matur suwun. <laughs> Yo yo. Jadi tidak ada yang sempurna itu tidak ada. Kadang wong wedok iku yo ayu yo gak cerewet, yo gak ngomelan, yo gak bisu. Wayu, kan sip to ya san. ayu gak ngomelan, gak cerewet, cuma loro-loron. Dilu-dilu ndandakno. Mosok digawe pisan nyontekno. wis ngono iku wis ngono ndak ana sing komplit ndak ana kadang mohon maaf rupane gak ayu yo sedengan sedengan aku kate ngomong elek sungkan yo sedengan tapi sehat mengkuat ya maksudnya ku rasa apa kok digotongi kabeh prabote omah yo resik diusungi wonge rupane orang bejaji tapi sehat. rupanya elek tapi sehat. Gak tahu loro, saking sehatnya, Mungkin nek bledeke muru kok. sing lanang gobek-gobek. ini bujuku uang tak logam ini urusan urusan dohiriah, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu Pasti kita banyak salah, pasti kita banyak dosa. Maka kita disuruh banyak istighfar, disuruh banyak bertaubat. Rasulullah itu nggak punya dosa, nggak pernah salah, tapi Rasulullah pernah bersumpah, "Wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku istighfar memohon ampun kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang seratus kali. Padahal Rasulullah nggak punya dosa, nggak pernah salah, tapi istighfarnya banyak sekali. Nah, Duk ngarep kuwi. Ate ah, gak kenek maneh aku rene dikon gandeni ndasmu kok. Sampeyan ku tajak muhasabah, introspeksi gitu. Kita yang banyak salahnya, kita yang banyak dosanya, kita itu termasuk yang ngomong. Saya nggak merasa lebih baik dari Anda kok. Bisa jadi saya jauh lebih jahat, lebih jelek, lebih banyak dosanya daripada Anda. Nah, soalnya dosa itu cangketane sing gawa malaikat. Nangkitmu sing dosanya akan ndek kene sing ngono ki ra dosa Katangi akeh kono. Sorry Pak, nyenengno ngene ngene iki. Kapan senengene gak wayang ini iki? Ganti sangoni gak yo ya, Aku ngomong wis dinggon wis ngene iki. ngurus. Apalagi kita harusnya istighfarnya lebih banyak lagi. Gitu loh. Hui. Coba. Kenapa kita disuruh tobat? Karena kita banyak dosanya. Apa dampaknya kalau mau tobat? Apa akibatnya kalau nggak mau tobat? Allah kasih contoh. Dua makhluk yang dulunya sama-sama penghuni surga. Satu manusia diwakili Adam alaihissalam. Satunya lagi iblis. Ini sama-sama penghuni surga. Sama-sama diperbolehkan menikmati fasilitas surga, tapi sama-sama melakukan kesalahan. Adam melakukan kesalahan, um dilarang mendekati syajaratul khuldi, eh malah memetik, mengambil dan memakan buahnya. Karena kesalahan itu Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga. Iblis juga melakukan kesalahan, melakukan tidak kriminal, Diperintah sujud, hormat, tunduk kepada Nabi Adam, iblisnya nggak mau. Karena kesalahan itu, iblis juga diusir dari surga. Sama-sama salah, sama-sama diusir dari surga. Bedanya, Nabi Adam mau tobat. Iblis nggak mau tobat. Karena Nabi Adam mau tobat, maka Besok Nabi Adam selamanya akan tinggal di surga. Kembali ke surga selamanya tinggal di surga. Iblis nggak mau tobat, maka selamanya iblis nggak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di surga lagi. Nah, nah, dari dua contoh ini, Nabi Adam dan Iblis, mari kita tanya pada diri kita sendiri-sendiri. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kira-kira yang hadir di sini ini keturunan yang mana? Kalau mengaku sebagai keturunan Adam harus mencontoh Nabi Adam. Apa? Tobat. Kalau nggak mau mencontoh Nabi Adam, jangan ngaku keturunan Nabi Adam. Kalau nggak mau tobat, berarti lebih dekat dengan yang satu tadi. Siapa? Karena ngomong iblis kau jok nyawang aku kan. Tak ubes sisan. Ngomong iblis orang nyawang kene. Nyawang apa aku senang loh. Ya Allah. Gitu loh. Gitu nah, sekarang taubat itu ada yang diterima, ada yang enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Sekali lagi untuk bisa diterima taubatnya itu ada beberapa syarat. Ayo sama-sama ditirukan ngaji saya. Ngaji model Jawa. Ya. Sekali lagi saya lihat mayoritas yang datang ini Jawa, betul? Ya boleh dok kene terus malah jadi gibas yang daruh aku. Ya enggak pelecehan tanpa dilecehkan kamu sudah leceh oh. ngapain melecehkan kamu itu tidak ada gunanya nggak usah dileceh no lu leceh apa yang menuntut ya? pencemaran nama baik ya? namamu yang baik lu sendi kok dicemar kok tanpa dicemarkan era tau baik namamu apa menuntut pencemaran nama baik nama baikmu di mana kok Bakalah layu, gak ketangkep gue. Ini ini pelajaran ini pelajaran. Gak gelem sih. nah ayo tirokno ngajinya model Jawa. E. di tirokno mana? Cik tobatnya diterima Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanut Arkanut taubati. Utawi Piro-Piro, rukune tobat iku arbaatun ana Bapak, al awwalu utawi kang kawitan iku al getunu getun sampane tak bahasa arab tambah gak paham iki aku wis tak pikir kate ngomong ngene Saya itu sampaikan mana yang kira-kira bisa dipahami oleh sampean. Oh. Wong ngaji ki yo nontok sing diajak ngaji. Kalau saya ngaji di kalangan akademis, saya pakai bahasa intelek. Eh, model ngadepi wong sekedar-sekedar model. Ya ora paham kok. Wis ngene iki. Dadi nek model wedhus makanane yo suket. Dedek. Nek model manuk makanane yo. beras kroto ngono iku ojo kliru wedhus dilolos semen ngono manuk yo lolon kroto beras manuk dilotek cagak listrik saya kasih ngaji materi ke sampean sampean njukuk teko ihya teko hikam mendem potongamu yo dikai ngaji model ngene-ngene iki sorry sorry, sorry. sorry. Memang saya kasar, saya kasar, memang saya kasar, tapi saya kasar tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan. Dene ono sing tersakiti, salah yang rungokno. Oh jadi rungokno, gampang kok ngono. Sabun ini ono sing perih. Sabun apa yang tidak ada yang beri? Masih digelotron di awan tidak ada yang beri. Apa beri? Kulitnya bosok. Paham ya? Oh, janji kulite waras. Oh, kena sabun tak piro enggak kira beri. Ati kule waras. Dikek ngaji model ngene iki tayel tayel til. Alhamdulillah oleh tombo. Ngaji kenean orang muring, <laughs> atine bosok iku. Ya. Apa? Aku ngomong yang sini iki. aku ini iki sorry Pak Kusnani aku tak hiburan Yuan ini Enggak nih aku seneng ngadepi. Nomor siji kudu getun, menyesal. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. aku yang garai ae. Roto tak gak iku nang ngegake. Sing sebelah kene lak yo pengin yo. Padha-padha rokane. Karo nek roto, gak rata ya gak atik sisan kok ae. Tak eno yo ya masih kene-kene yo kepengin yo. Ingat, satu batang rokok sangat berharga bagi mereka. Apalagi perhatian, apalagi yang namanya penghormatan, apalagi yang namanya penghargaan. Saya yakin saudara-saudaraku yang ada di sini semuanya kepingin berubah jadi baik. Dan itu sudah terwujud, sudah terbukti bahwa nyatanya tak jangan ngaji satu jam setengah lebih masih terus, terus, terus, terus, terus. Ini artinya apa? Setannya udah mulai lenyap. Loh iya toh. Kalau kejahatan masih bersarang, ngerasa no tidak ngaji, kerungu ngaji, urung ngaji tok ilmu blenek. Hmm, iya ngono barang. Tapi ya alhamdulillah ini dijak ngaji wis mulai seneng. Taman kari terus noto bagusnya. nah Jadi yang pertama itu harus menyesal. Ya Allah, lapo aku bian, Lapo aku bian kok mau gara-gara Iya sing sabu potonganmu ngono ae lho, ngono ae lho kok tak kepingini. Ya Allah, lapo sih aku ngono ae lho kok tak kepingini. Mek sak curut ngono tok. Mari ngono saiki akibatnya nyonyor kaya ngene. Ya Allah. Lah, sarana sarana paling praktis untuk menyesal ya, ya di sini tempatnya. Wis manggon ndok kene nek sik gak getun. Siap-siap dadi inti neraka ngono. Wis manggon nduk kene nih saya gak ketun. <laughs> Patak warak itu. Itu lebih es, lebih setan daripada setan yang asli. Wis manggon nduk kene nih saya gak ketun. Wis nemen-nemene wong. Makanya sama nih mestinya harus bersyukur. Di panggon nduk kene bersyukur. Artinya sarana untuk taubat itu sangat mudah. Dikai kemudahan karo Gusti Allah untuk jadi orang baik. Timbangan sih gak ketangkep, gak ketangkep itu. Saklawase lawase penjahat, saklawase nakal, saklawase ngelakoni nglakoni dosa, selamanya dia melakukan kemungkaran, selamanya dia nggak bisa jadi orang baik sampai mati dia matinya suul khotimah, neraka selama-lamanya. No, saya kira bisa mau dibilang mendalik barang loh. Masuk kok. Pak Kusnan yang guyang-guyu. Lo bener lo ini. Yang nggak ketangkep itu malah wah. Dia kemungkinan untuk tobatnya malah susah. Wah, aman nih kok. Aman nih kok. Ngono selama masih aman merasa merasa masih aman, merasa masih aman, kejahatan dan kejahatan itu terus-terus dan terus, meningkat meningkat dan meningkat karena dia merasa aman. Betul? Oh, betul wong kulinamu biyen yang ngono itu Makanya ambil hikmahnya, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Satu, menyesal. apa aku biyen kok ngono? Saiki sakno anakku, sekolahe opo? Belum lagi anakku wisin, dipoyoki kanca-kancae. Bapakmu nang ndi? Bapakmu nang ndi? Bapakmu. Maka saya harus membuktikan. Aku metu kudu dadi ustaz. Nah, zaman kuwi ustaz maksudnya urusan sing ketat-ketat. Ya Allah, ya Karim. Satu harus menyesal. Harus menyesal. Nomor satu. tiro nomor ne? Wasani. Utawi kang kaping Iku al mandek. Lampu merah. Yang kedua harus berhenti. Stop. Aja getuntok, getuntok tapi gak gelem mandek, tau terus delorong. Ini ndak tobat iku. Tomat. Ngakune tobat kenyataane koma. Ndek gone rutan tobat begitu keluar Aja, nggih. Eman jenengan eman kene wis dadi wapi metu kambuh maneh. Eman. Mbok lek sampean ngene enak nduk kene gak kerja dikai mangan ngono ta. mangan digawe negara ngono ah rokok ana sing ngekeki ngono saiki negarane bangkrut ya gara-gara wong gak tepak cili-ciliane kaya sampean-sampean ngene iki <laughs> ya Allah yang kedua harus berhenti menyesal saja tanpa berhenti menyesal tok getun tok tapi gak kelemandek itu tobat itu karena kaene kudu mandek Wes kate ditirono timbangane diguyu, ini barang wis kate tak iki. Sama aku durung surat asar yo sama yo durung salat asar kok yo. <laughs> Lho Pak, ngajak jamaah Pak. Padahal sing seragam-seragame gurung karuan jamaah lho salat. Lah sing ngene wis ngajak jamaah lho, masyaallah. Ngene sapa sing gak kudu nangis lho. Subhanallah jujur saya merasa kalah dengan jenengan begitu masuk langsung disambut tolak al badru alaina ya Allah aku ini nang penjara tanah pesantren ya. Nah, tiba aja penerbangan yang kupingnya bolong sama ini. Iku biyen disempeli paralon Karpe tiru Cristiano Ronaldo, tiru bintang-bintang film. lama sah sing digawe tindian. Ade paralon. Ora apa sik kuping api-api mau rusak ngono iku. Semboh. Pancene yo wah aku ngaji ndok penjara ndi mesti petuk makhluk aneh-aneh ngene mesti. Mesti. Ya inilah gambaran-gambaran kehidupannya kayak gini. Ini semuanya ada ilmunya. Jadi yang ketiga wasalisu utawi kang kaping telu iku al janji janji al gak baleni gak baleni. Sakarepku sih. Kadek protes ceramah aku tak sampeyan. Ceramah aku lapo protes. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi diingat-ingat dulu ya. Tiga ini diingat-ingat. Yang pertama apa tadi? getun, yang kedua mandek, yang ketiga janji tidak mengulangi. Udah, tiga ini diingat-ingat dulu. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Manusia hidup ini pasti mengalami tiga waktu, tiga masa. Yang pertama namanya masa lalu. Nah, sama yang arani yang bien. Kalau dalam bahasa saya ya uh, first time menengok ta urusannya dewe-dewe gitu setiap manusia pasti punya masa lalu betul nah yang kedua masa kini sekarang eh, sama ngaran yo saiki naik nah kalau dalam bahasa saya present time nah sama melong guyu ngerti tak gak ngerti wong nek lagi se setap ini iki ngerti sih se setap soalnya kurang ngerti sih Setap kok. Apa mana yang tepuk tangan ini tambah. Tambah nemen. kata melung guyu. sama yang kok ayah kari-kari. Oh, kapan-kapan gaya acara dewi. Yang ke tiga masa depan. Saya yakin anda semua punya masa depan. Setiap manusia punya masa depan. Masa depan itu sumben Gitu. Kalau bahasa saya ya next time. ini tak sampai arang-arang yang sampean cek rada ana nih Lah ini hubungannya apa? Coba ada kaitannya loh. Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Diterang, diterangkan apa enggak? Diterangno ta gak? Kapan? Wani piro? Gini. Ya wes nek piro-piro wani. aku kadung gelem aku. Soalnya aku kepingin ya setidaknya mudah-mudahan semuanya bisa menjadi baik gitu. Tapi ya mohon maaf, mohon maaf banget dengan bahasa gurauan saya, dengan bahasa candaan saya seperti ini. Mohon maaf banget. Ya, Emang saya kepingin, kepingin tidak ada perbedaan di antara kita. Jangan berarti kalau sudah, wah kita sudah dipanggil ustadz, kita harus jaim, jaga imet, macam-macam. Kalau saya enggak, saya lebih senang membaur dengan grojo-grojo model ini. Menai. Ada lagi embina nelapa sih serbane wow Tidak usah model ngono-ngonoan. Biasa-biasa yang. Lho aku ceramah nang Korea nang Jepang wis ngene iki nang Hongkong sing ngene iki. Lah wis aku kudeng tenan. Tas biasa kepel-kepel. Lah iso Aku yo sing ngene iki, saya adalah saya. Ya seperti ini. Seneng karepmu gak seneng jadi tontok jadi rungokno. Sengono nih aku. Ya jelas ono sing gak seneng jelas ono. Tapi insya Allah saya tetep akeh sing seneng. Ya buktine yo sama saya iki wis lawari sepolo. Ini, Yo. Promosi no penjara ya. Yo gak ono gaene, Bro. Aku misalnya ngaji dong, ini promosi aku luwih gendeng bang sampean aku. Lapo? nyantai Apa hubungannya? menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Pertama, berkaitan dengan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, betul? <laughs> Masa lalumu kelam, masa lalumu hitam. Remeng-remeng. Nah, berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Masanya udah lewat. Kata dikapakno harus keliwat. Sopo sing iso balik ning masa lalu? Doraemon. Ya iku toh sing iso mau gorong dibantah, itu katanya bantah itu. Mangkanya tak DCI, Itu kan itu kan hanya film fiksi. Kita kembali ke masa lalu. Saya saya yakin jenengan pun pernah berandai-andai seperti itu. Andaikan saya kembali ke masa lalu, saya akan jadi orang baik. Saya akan melakukan amal-amal yang manfaat. Saya tidak akan meresahkan masyarakat. Sayangnya kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Saya yakin Anda semua kepingin menghapus masa lalu Anda. Betul? Tapi kita nggak bisa kan kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan apa? Menyesal. Jadi masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam. Kita harus menyesali semua kejelekan, semua kejahatan yang kita berbuat di masa lalu. Satu. Nah, ini kepala rutan rangiroiso iso nerang no model ini rangiro iso. Hak iso. Ya sampai kepala balik pemasyarakat teko Surabaya yo ya gak kira iso ngene gak kira iso. Ambek ah, oh, wis bintang dua yang tetep gak iso. Duwe melati loro ya tetep gak iso. Pemanas <laughs> yang melatih ini lagi situ. Lagi tambah lagi seret. yang kedua. Oh, makan enak, enak lek ngaji karo aku ke enak. Wis kuwabe bareng, semuanya derajatnya sama. Jadi yang pakai seragam, yang pegang mic, yang bagian penerbang, yang bagian pendengar, yang tukang syuting, wis pokoke kuwabe padha rata semua. Lah ada dibeda-bedakno. Sangingane bedane ngono-ngono suguhane nggonmu gak ono ngono tok. Makanya lihat, zaman lihat tadi. Saya disugi tadi, apakah kopinya saya minum? Apakah tehnya saya minum? Apakah airnya saya minum? Apakah buahnya saya makan? Karena saya merasa saya sama dengan jenengan semua. Makanya aku ana sing rokok gak seneng blas aku. Nanti mau uangnya. ya. Wong aku ngomong ket mau gak ngombe gak apa. Saya menghargai. Menghargai jenengan semua. Gitu loh. Ya engko ya tetep tak ombe rek engko. Ya engko ya menghargai disuguhi masa gak diombe. Ngono. Engko tapi tapi karena Anda-anda nggak makan saya enggak. Gitu loh. Karena saya merasa saya dengan Anda sama. Enggak mari mangan iki mau mau mari mangan ndak besok baru puasa tarwiyah arafah sekarang masih tanggal 7 ya terus sedikit lagi masa kini masa kini yang sekarang kita alami nah kita harus berhenti setelah kita menyesali masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, maka masa kini kita harus stop, kita harus berhenti dari semua kejahatan, berhenti dari semua kemungkaran, berhenti dari semua kezaliman, berhenti dari semua dosa. Kemudian yang ketiga masa depan. Saudara-saudaraku, berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Ayo siapa yang tahu tentang masa depannya? Mau jadi apa? Mau bagaimana? Yang seragam pun nggak tahu masa depannya. Nggak tahu masa depannya. Bisa jadi lama-lama bisa jadi ya, nggak nggak no aku. nggak no. lo iso-iso moro-moro jadi tersangka. kadang-kadang beliau-beliau nggak ikut melakukan apa-apa, tapi anak buah yang nggak tepat akhirnya kesangkut. Menghukum saya model ngono. Lo kurang apa para pejabat negeri ini? sing menteri agama, sing macam-macam ku ape lak. Gini apa mboten? Yang sudah jenderal bintang tiga iso mlebu penjara. Apa maneh melati loro? Apa maneh seleret? Loh, ini kan gambaran di dunia kan? Demikian pula di akhirat nanti. Jangan dikira kalau udah punya gelar-gelar al mukarrom al ustad tukang ceramah, terus dijamin surga. Hmm, hmm. <laughs> Enak banget. Sama sekali nggak jaminan. Apa maneh potongamu? Nah, Kita nggak tahu tentang masa depan kita. Mohon maaf banget, mohon maaf banget. Jangankan masa depan yang 10 tahun lagi. Jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi. Besok kita masih ada di dunia ini atau tidak? Nggak ada yang tahu, betul? Kita nggak tahu masa depan kita. Saiki sampean saya sehat-sehat. Sebulan lagi zaman meninggal kan nggak tahu. Demikian pula Pak Husnan. ya nanti barang sekarang masih sehat ganteng gagah besok apa masih ganteng apa masih gagah kan yang roh misalnya tempat kejeblosan kompor dor tukang syuting saiki sending kayak aku ngintip aku engkau jam setengah itu mati karo mati lampu maksudnya demikian pula saya sekarang saya masih kasih ceramah di sini ya terus matiku sangat puluh tahun mana yuk ya, karo Nusa karepku sih nah, makanya sama pengen enak jadi yo ya tukang ceramah nah, tapi yang ngaji ya dhisik nah karena kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita baik atau tidak di akhir hayat kita nanti. Kita nggak tahu, nggak ada jaminannya. Maka kita harus berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan taat. Paham gak Orang itu kalau sudah punya janji tidak akan melakukan maksiat, bertekad melakukan toat meskipun andekan usianya tinggal pendek ini sama Allah dikasih pahala banyak seakan-akan usianya panjang dia melakukan ibadah pahalanya banyak niatul mukmin khairun min amali niat kebaikan seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya dan ingat sebanyak apapun dosa sebanyak apapun kesalahan asal kita mau taubatan nasuha diampuni sama Allah karena innallaha ghafurur Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Masih dosamu sundul langit, seake-ake dosamu. Asal taubatan nasuha, pasti, pasti, pasti diampuni sama Allah. Bagi Allah, banyaknya dosamu itu tidak penting bagi Allah. Yang penting adalah taubatmu. Meskipun dosamu tumpuk-tumpuk, molimoy khatam balak-balik. Oh, serah terima 6 Pokok sampean semua mau tahu taubatan nasuha pasti diampuni sama Allah. Bahkan bisa-bisa ndak usah mampir ke penjara neraka akhirat ndak usah, langsung ke surga. Asal tahu taubatan nasuha, gitu loh. Lo katanya kalau banyak dosanya dihukum dulu di neraka, baru dientas dimasukkan ke surga. Mohon maaf, membersihkan dosa nggak nggak harus di akhirat, membersihkan dosa nggak harus di neraka. Ngerusi so ngenteni no akhirat no neraka, kesuwen le suwen bersihkan aja di dunia caranya taubatan nasuha Waduh karo HP lo, seake ake data opo ae kadang-kadang ribuan data. Begitu kena deal entek datanya Nol. Dosamu sak pira di deal, nol, entek dosamu. Paham ya? Wes, ya wes wes paham. Saya kurang. Ya mengajukan permohonan dengan Pak Kusnan untuk kapan-kapan bisa menghadirkan saya lagi ngono soalnya potonganmu katanya nekano duit gak kira gak duit ya ndak ada waktu artinya ndak ada kesempatannya ndak ada kesempatannya sampai ini, ya ditekani ini. Makanya, subhanallah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan panjenengan semua bisa memberikan motivasi dan spirit kepada panjenengan semua untuk menjadi lebih baik. Kenapa bahasa saya lebih baik? Karena saya yakin jenengan semua sekarang di sini sudah baik. Cuma tentu kita kepingin lebih baik, lebih baik dan lebih baik terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ya Allah ya Allah ya Allah sama-sama. berzikir mengagungkan asma Allah mari sama-sama kita merasa sebagai hamba Allah yang banyak zalimnya banyak dosanya kita menundukkan kepala kita menyatukan hati kita kita sambungkan kepada Allah mudah-mudahan semua kesalahan dosa yang kita perbuat di masa lalu mendapatkan maghfirah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah menjadi orang baik, bertambah baik dan bertambah baik, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya lagi sama-sama. Ya saudara-saudaraku, Allah sangat dekat dengan kita. Dialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini, yang maha agung dengan segala karunia-Nya. Walaupun Allah tahu kita sering mengkhianatinya, tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmatnya. Walaupun Allah Maha tahu kita sering mengingkarinya, tapi bukankah pertemuan ini Allah juga yang menentukan? Saudara-saudaraku, marilah sejenak kita tafakur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berarti kian dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau, hidup kita akan berakhir. hanyalah mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang sebelum kita kini sudah menjadi tulang belulang. Dunia hanya tempat pertinggahan sementara. Dunia adalah ladang kita beramal. Dunia adalah tempat mencari bekal pulang. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup. Tiap hari memburu dunia, Padahal semua tidak ada yang akan dibawa kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama. Tapi mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput. Dan kita harus siap. Saudaraku, bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga bergelimang dosa. Kata-kata kita banyak melukai hati, jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas. Pikiran kita penuh kekotoran. Tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan haram. Yang kita makan banyak yang haram. Hati kita penuh kesombongan. Amal kita banyak yang ria, ingin dipuji orang. Kepada orang tua kita sering menyakiti dan durhaka. Kepada orang-orang yang lemah kita sering berbuat dolim. Lalu mana yang akan kita jadikan bekal kepulangan kita? Sholat kita amat jarang bisa khusyuk. Sedekah hanya sisa uang, itu pun sangat kecil nilainya. Menolong orang kita tidak pernah. Sungguh Andaikan amal kita ditimbang yang baik dengan yang buruk, tentu kita sadar dan kita tahu betapa sedikitnya amal baik kita. Saudaraku ya Allah, andai kata kain kafan besok membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Andai tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andai mata kita sudah terpejam selama-lamanya. Kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa menatap dengan penuh kasih sayang. Andai lidah kita sudah kaku membeku. Lisan tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi keindahan berzikir, memuji Allah. Kaki kita tidak bisa melangkah ke tempat kebaikan. Tangan kita sudah kaku, tidak akan bisa menolong orang Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mengapa kita menyanyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat, maksiat, dan maksiat? Di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah Mungkin pahala kita yang cuma sedikit harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita, berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika minasyarri kullih. Ya man biyadihil khairu kulluh. Ya Allah, wahai yang Maha menatap, wahai yang Maha agung, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, ya Allah, yang tak tahu diri, yang mengkhianati nikmat-nikmat darimu. Ya Allah, bukankah pertemuan ini engkau yang menakdirkan? Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi, ya Allah. Andaikan hati kami kotor karena banyak dosa, ampuni sebanyak apapun dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbul alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah khilaf saya Anwar Zaid yang dhaif, saya Anwar Zaid yang bodoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini dibarokai dan diridhi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.